kalau bahasa kita ya iya lapang ada cincai boleh cincai aja ya, iya. ya mudahin ya memudahkan udah saling enak aja deh saling gampang waigalatin nadim dan memahami atau memaafkan orang yang nyesel ya Akhrajal Bukhari an Jabir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> Imam Bukhari mengeluarkan hadis daripada Jabir ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu abdan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada Allah memberi rahmat kepada seorang hamba yang punya sifat samhan ya memudahkan menggampangkan gitu. Apabila dia menjual dan apabila dia membeli dan apabila dia menagih utang. Jual ada untung dikit, ah, halal. Itu samhan namanya. Ya, beli gitu juga. Kira-kira dia dia pikirnya ada untung dia beli. Udah dibeli aja nggak pakai ya berbagai cara supaya dia pengen dapat murah hampir waktu pedagang dicekek ini ya dipaksa banget jangan tapi kira-kira jual udah ada untungnya Bismillah ya beli gitu juga ya karena ada orang yang beli kemejing banget ya kemejing banget oh ya. tetapi kalau niatnya memang cari yang lebih murah boleh ya. cuman udah paling murah tapi masih masih mau mawarnya hampir diharapin tuh pedagang jual jual seri atau jual rugi ya. kadang-kadang berbohong dia di dalam membeli itu ya. atau nungguin pedagang sekarat sekarat ya cari-cari saat cara tuh supaya jangan lagi utang begitu juga. Awalnya naus. Lagi utang begitu juga. Lagi utang. Aduh maaf nih belum ya. Ya. Gitu. Nggak ngambil enggak enggak keras di dalam menagih utang. Kadang-kadang kan orang pakai apa tuh? Mangkukul. Molestor. Oh. TV-nya bawa belum cukup, kulkas belum lunas, bininya dibawa. Oh, bini digotong. Wa Ahmad wa Turmuzi anhu. Ahmad dan Turmuzi daripada Jabir juga. Lafarallahu li rajulin mimman kana qablakum karena sahlan إذا باعه sahlan إذا syara sahlan إذا اقتضى dan Ahmad Turmuzi serta Turmuzi daripada Jabir Allah mengampuni dosa seseorang karena kau ya. sebelum kamu dulu ada orang yang dosa ya, berbuat dosa tapi dia kalau menjual dia samhan mudah ya sahal gitu bikin pembeli girang aja deh nawar-nawar ya ambil yang penting dia ada untung biar kata seribu nggak banyak-banyak lima persen dia ambil untung yang penting ada perputaran ya. membeli begitu ya bahkan lagi hutang ya pakai ngomong menghadang itu pembantunya tolong tagih tapi kalau dia nggak ada duit jangan dipaksa ya hadamnya tuan kirim salam lagi Ah, belum udah emang dipesan jangan pakai galak-galak lagi nggak ada udah aja guys itu lantaran berbuat begitu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan sampai kita punya pikiran begini, oh gua kalau punya uh, utang sama orang yang model begitu enak tuh. Ya. Jangan. Kalau kembali kepada diri kita yang utang, buru-buru bayar. Ya, jangan sampai kita mati bawa utang. Karena mengharapkan orang yang ngutangin maafin ketika kita nggak bayar sampai mati itu kan jauh ya, jauh harapannya jauh gitu. Mantap ya gue meninggal maafin ya, jangan pikiran begitu. Kalau kalau enggak, dinar dirham nggak laku semua. Yang diambil lah deh, hasanat kita, kebaikan kita tidak diambil buat bayar tuh utang dia. Ya Allah, murah banget tuh hasanat gara-gara satu juta diambil nih, puluh juta itu hasanah kebaikan yang bakal dia bisa masukkan dia ke dalam sorga tapi gara-gara nggak nggak mampu bayar utang diambil ya, akhirnya kurang hasanatnya ya, seneraka nauzubillah tapi kalau kita di di sisi orang yang ngutangin begitu ya Oke. Wal Baihaqi dan Baihaqi. Alaika bi awal saumi. Pakai sin ya. Kalau pakai sod puasa. Alaika bi awal saumi. Fa inna ribha ma'as sanaha. Kata Nabi SAW, riwayat Baihaqi, ya, hendaklah kamu mengambil awal tawaran yang sudah ada untung awal tawaran ambil aja udah ya kenapa orang kalau udah awal tawaran sekian ada untung jual nanti pembeli puas dari mulut ke mulut tuh wow beli media enak murah undang undang akhirnya pembelinya banyak kalau pembeli banyak, kira-kira jadi untung baju jadi rugi? Ya untung, untung. Untung cuma seribu, tapi sehari bisa laku sejuta, seribu barang. Ngambil untung lima ribu, sehari untung pelakunya cuma lima. Dengan mana coba? Hah? Dengan seribu ya? Eh, seribu. Seribu barang, Tiap hari ngaku. Untungnya seribu Seribu kali seribu nggak sih? Ya? Hah? Juta. Iya, kalau yang tadi lima. Lima ribu jauh banget. Tuh ngambil untung gede-gede. Yang beli kagak. Yang beli media mahal. Jangan beli media mahal. Eh. Ya. Orang dulu dagang begitu, ya untung dikit. Yang penting terus. Ya jangan apa namanya uh, uh, teori ekonomi loh guys iya. Hah? beli semurah-murahnya jual <laughs> ya. emang begitu beli semurah-murahnya jual supaya untung gede tapi kalau dalam praktek nanti ya ajarkan begitu ya. itu mah konsep ekonomi barat kalau kita jangan Wa inna ribha ma'as Maka sesungguhnya untung itu itu berada pada as sanaha Itu yang sebut riba. Keuntungan yang betul-betul bawa berkah itu berada pada as sanaha Pada cara mudah menjual. Yang penting ada untung dikit sudah, ya. Jangan pikirin satunya, jangan. Kalau bikin satu emang ya, jangan lah untungnya cuma jangan ntar nanti ya. Kan? jangan pikirin satu barang satu barang lima ribu ya gue beli rokok aja udah habis nih jangan pikir ini tapi saat dari keuntungan lima ribu kalau nanti terus menerus ya. Wakala Abu Umar dan berkata Abu Umar karena Zubair tajiran majdudan fit tijarah يعني محفوظا وقيل له بما أدركت في التجارة ما أدركت قال إني لم أشتري مغيبا ولم أزد ربحا والله يبارك ما يشاء Dan berkata Abu Umar adalah Zubair seorang pedagang yang maju ya, di dalam dagangan maju, sukses di dalam pedagang yakni mahfudat ya, terpelihara dia punya posisi bisnis dagang itu mahfud dipelihara daripada kerugian jadi maju terus gitu ya untung terus eh apa namanya eh, lancar gitu lancar bagi lalu lalu ditanya bima adrakta fit tijara ma adrakta dengan sebab apa kamu mendapatkan kesuksesan di dalam tijarah ini? Ya. Bima adrakta fit tijarah ma adrakta. Dengan sebab apa kamu mendapatkan dalam berdagang ini? Apa yang kamu dapatkan? Maknanya kok bisa begini dagangan ini? Bisa maju, bisa sukses. Apa dijawab? Kala kata Zubair, ini sesungguhnya aku lam ashtari ma'iban. Saya belum pernah beli barang yang aib. Ya. Gak pernah beli barang yang rusak. Beli barang yang bagus. Ada orang yang pengen untung gede beli barang rusak. didandani, dipoles. Wah, jual. Ya. Kang Walam azid ribhan. Saya nggak pernah ambil untung yang terlalu lebih. Walam azid ribhan untungnya nggak pernah gede-gede banget itu kuncinya di situ nggak pernah beli yang aib kalau beli yang aib aja enggak apalagi dijual paham nggak ya dia milih di dalam membeli barang tuh yang bagus-bagus supaya orang puas ya beli barang dia semuanya barang-barang kualitas dan untungnya nggak ambil nggak banyak nggak ada itu kunci dia begitu Wallahu yubariku mayyasha. Allah memberikan keberkahan atas apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki begitu. Nah, ini kan konsep ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah yang kita jalankan. Mau nggak mau Allah ridho. Ya, Allah ridho. hukiya dan hikayat dihikayakan annahu kana surri as-subti fitidai amrihi fi baladah. Wahibudukan sahibat bukan. Dihikayakan bahwasanya adalah Suri As-Sugti di dalam awal urusannya ya, di, di, di kota Baghdad dia itu sahibat bukan ya, punya tuku punya tuku wa kana la yazidu fil bayi wa shira illa ribhu nisfi dirhamin likulli asyarah dan adalah suri itu tidak pernah mengambil lebih keuntungan di dalam menjual, dalam jual beli, kecuali untungnya itu setengah dirham. Setiap dari 10. 5 persen. Ya. setiap dari 10 cuma ambil setengah dirham. Kalau 10 dirham, mesti kan kalau 10 persen satu dirham untungnya. Dia setengah dirham, berarti 5 persen nih. Siapa menambil 5 persen. Gitu. Jadi ya, kalau kita hitung dengan gaji pegawai deh, udah kita hitung. Kalau kira-kira dari sekian persen cukup ya buat gaji pegawai ambil dari keuntungan dua persennya tiga persen cukup buat hidupin uh, butuh mengembangkan usaha kita boleh kalau enggak jangan dipaksa ya, ambil lagi yang lebih lebih dikit gitu tapi jangan terlalu melampaui karena untung itu ada di asamahah gitu ya. Wasyara bisitti mi'at bisitti mi'ati dinar lugan. Satu saat dia pernah beli 600 ribu dinar Luz luz apa ya? Kacang apa itu? Kacang tanah. Dia pernah beli kacang seharga 600 ya, 600 dina, 600 dina. Habis bayar, eh pakolan luz. Itu kacang tanah yang dia beli itu harganya melonjak. Naik. Ya. Jadi mahal. Beli 600, tiba-tiba setelah beli, oh harga naik. Misalnya jadi 800 atau jadi dua kali lipatnya naik. Ya, seribu dua ratus dinar. Kan untungnya belipat-lipat tuh. Faja'at dalal. Lalu datanglah si dalat Dalal orang bilang apa tukang nyari komisi ya. Ah, oh, makalah. <laughs> maklar dagang pakai modal dagang nggak pakai modal hmm, ya. itu paling paling gampang tuh nggak punya modal wow. ya nggak apa belajar dagang gitu dulu tapi jangan bohong aja Berarti ya. berapa? Iya, iya. Bawa oh, sampelnya. Nyari untung dikit, apa-apa ya Kemudian. وقال بيع بربع ثلاثة لكل عشرة. Kata makalar ini ya sering jual barang itu dengan dengan keuntungan tiga dari sepuluh berapa persen? Tiga puluh persen? Ya, tiga puluh persen. Ya, jual tiga puluh persen untungnya. Fagala, ya. Makul nggak boleh. Hmm? Di sini ya, makul. Hmm? Makola ya. Fagala lalu si Suri berkata, La azidur ribha fauqa fidra. likul Likuli asyar. Enggak. Ani nggak mau jual, untungnya melebihi dari 5%. Jadi makalah nganjurin ngambil untung 30 persen. Si Suri enggak, anda tetap emang azam anda dari awal mulai dagang anda nggak mau ambil untung melainkan 5 persen. Padahal tulus lagi mahal. Ya. Kalau diambil 30 persen orang orang beli, orang lagi mahal. Tapi tetap dia nggak mau ngambil, hanya 5 persen saja. Wala ankudu auni. Saya nggak mau batalin azan saya. Yang saya udah tetepin. Nggak, dalam berdagang itu nggak mau ambil untung lebih. Melainkan lima persen saja. Irayu nggak mau juga. Fagala dan lalu maklar berkata. Ana aidam la adizu. Bayha mata'i bin najis. Kalau gitu saya juga nggak mau jual deh. Barang inti kurang dari yang ane mau. Ane mau 30 persen. Ya, ente maunya 5% juga. Udah, jual diri dah, nggak mau. lari ngambek deh. Nggak mau bawa barang dia. Nggak apa-apa. Katanya, nggak apa-apa. Ya. Kalau kita mah kita jual jualan. Yuk. Fala ba'da lalu ada nagala sirru sirri. nggak jadi. tidak lalu nggak mau jual. Suri nggak mau wala nazada suri azmahu suri nggak mau batalin azamnya ya. fa iza azamta Tawakkal ala Allah Kalau memang gitu udah azam Boleh tawakal sama Allah Nanti dari azam yang kita pegang kuat ya Dengan tawakal kita kepada Allah oh, ya Maju Itu maknanya Walaupun tawakal ada tiga Ada tawakal bidaya Ada tawakal Eh, wasat, ada tawakal nihaya Ada tawakal bidayah, permulaan, latihan dulu. Udah latihan bisa, baru pertengahan tawakal. Par puncaknya baru nihaya Kayak orang saya tamsilin itu parkir mobil atau motor kunci dulu stangnya kunci stangnya kunci ban ya apa itu iya yeah. cok Tahu kunci ngantongin deh. Itu tawakal bidaya. Ya. Jangan baru belajar mau ah ini tawakal ini kunci sama situ. Kalau hilang dulu oh, ya Eh hilang nangis. Oh, Salah yang ini nangis. Tawakal begitu Nabi ajarin pada sahabat waktu kontaknya nggak diket ya. ya. iket dulu, lalu tawakal. Itu kenapa itu tawakal bidaya. Tawakal mulaan karena manusia itu nggak bisa langsung buh bisa. nanti baru ausor udah bidaya ausor mulai kunci doang stangnya doang nggak pakai nggak pakai apa ya? kunci roda nggak usah ya udah udah berhasil tinggi lagi tawakal nanti, ah mulai itu kuncinya lepas aja udah Allah Akbar udah oh, nggak bakal ini motor tapi kalau langsung kunci taruh Allah Akbar bilang ah bayangin nggak khusus ya, jangan motor sederhana yang baru pakainya ya tawakal dulu masukin kantong plastik ya ikat titipin ke tukang sendal jangan ngesok banget gara-gara sendal harga 100 ribu bayang kagak khusus gimana modelnya mendingan pakai sendal jepit khusyuk jadinya karena buang yang kanan yang satu ke kiri buang buang ah ayo lo mengambil ngambil mana ada kan orang akal gitu ini ya, benar desain maling gue pengen lihat wah diambil juga maling memang dasar sial gua dipisahin disatuin juga ada yang kalau ke, ke kencing yang lempar nih masuk pot <laughs> ya udah nih kalau begitu gimana pakai sendal yang jelek aja kalau belum sanggup tawakal jadi sebayang kita, ngaji kita nggak pikir benar. malu Maklum maling sarang pinter-pinter ngambil hikmah. Kiai bilang tinggalin yang buruk, ambil yang bagus. Yang bagus sudah orang diambil. Wa akhraja Baihaqi man agalana man agala Allah isratahu yaumal qiyamah. Yang pertanyaan tidak ada. Kemarin. Siapa orang yang memaafkan orang yang nyesel, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Ada orang jual barang sama kita, kemahalan. Ya. Tiba-tiba dia merasa nyesel, eh kemurahan. Tiba-tiba dia merasa nyesel. Dia ngomong sama kita, malah jual barang ini kemurahan. Ya. Hah? Pulangin. Itu mau pulangin, niat pulangin. Ya ya Allah bener aja nih kan hak inti itu boleh pulangin boleh kagak emang dia yang nyesel gitu nanti Allah akan ampuni kesalahan yang ada kan enak aja lo dijual ke gue <laughs> serah sekarang gue untung gede ini Nih. jadi maafin orang penjual yang nyesel karena merasa dia rugi jual dia mau minta pulangin pulangin ya padahal untung udah di tangan tuh tapi lantaran dia merasa kemurahan, ya. Tapi kalau ada yang hasut di belakang, yang hasut aja yang haram. Paham nggak? Ada yang hasut di belakang. Ya Allah, gue yang bayar nih. Lu jawabnya bayar juta bengko. Gue balani satu juta sengit. Lu ambil. Nah ini nih yang hasut tuh. Nah, ini orang pura-pura nyesel, dipulangin, jual media. Ya. Yeah. Ini dosa, ini ikutin hasutan ikut dosa. Yang benar pahala malahan. Yang mulai dia aja dosa berduaan sih. Yang berduaan dosa. Itu disebut membeli pada belian orang dengan harga yang lebih tinggi. Ada nggak begitu? Banyak. Jadi digosok orang supaya batalin. Hatta baru dipanjang. Kalau banjir, banjir gua. Ya. Terus kayak panjang gak enak. Bilang aja lo gak jadi tua. Gue yang bayarin utang. Harganya lebih tinggi. Itu disebut apa itu? Membeli di atas pembelian orang. Ya. Dalam khiar syarat. Dalam khiar syarat. Gak boleh. Haram hukum. Nah ini babnya nih. Wa'ugiyah an ba'd tujjarus salihin dan dihikayatkan dari sebahagian pedagang-pedagang saleh annahu ishtara yauman asalan bi salasina alf dirham suatu saat dia pernah membeli pada suatu hari madu dengan 30 ribu dirham bi salasin alf dirham falamma kana al-ghad tatkala besok hari أدعف ثمنه ربح سلاسين سلاسين ألف dirham. Besoknya tuh maju harganya lo melonjak, ya, jadi berlipat harganya dari dia beli kemarin ke dengan 30 ribu dirham harganya jadi adu'ab ya, kan untung ya baru kemarin beli 30 ribu dirham tiba-tiba besok harganya bekal dua kali lipat. Ya, jadi pokoknya berlipat dah gitu. Tasami dzalikal oh lalu pedagangnya mendengar Ya Allah, ini babi yang gue jual kemarin sekarang tinggi harganya. Bukan ada yang hasut, emang apa? Ya yang namanya informasi kan, apalagi sama pedagang ya, tahu. Sekarang harganya naik loh, mas perak naik, ya, tahu deh tuh. Karena dima ala bayihi. Lalu dia menyesal atas penjualannya. Tuh, gue tahan dulu. Eh. Sehari pakai naik. Gak beda orang jual tahun waktu moneter 97 ya. Tanggal berapa itu? Bulan berapa? Hah? Desember 97. Desember yang jual November jual motor apa itu Grand 96 gitu ya iya. kan masih 2 juta berapa itu eh pas hari besok itu 7 juta <laughs> pergerakan moneter tuh harga jadi dolar naik pedagang motor pada tepuk pale semuanya coba oh, gue tahan motor gue ya. gitu ini Nadim karena madunya dia nyusul watahassara merasa rugi merasa sedih bagaimana lahu ba'adu ikhwani Lalu sebahagian kawan-kawan pada kawan-kawan ini orang yang jual berkata, "Atuhibbu an narji'a ilaiki asal?" Apakah kamu ingin narji? Eh? ibu an narji'a ilaika asala? Apakah kamu ingin narik atau mengembalikan ke kepadamu itu madu, Wala yakutuka ribhuk sehingga tidak merugikan kamu, ya, nggak luput, sehingga kamu nggak keluputan untungnya, lu mau mau ambil kembali mah dulu biar dipulangin supaya lo nggak nggak luput untung supaya lo jadi untung sekarang nih gitu ada yang kasih nasihat bagaimana ayo Allah, wow, ya Allah mau banget gitu. Bagaimana lalu temannya berkata lahu kepadanya, Abakar Ghazali. Besok pagi-pagi, itu datang. Waktu di ma'asyeh. Lalu dia sembahyang bersama syekh. Itu yang beli kebetulan orang saleh. Dipanggil syekh lah itu. Jadi syekh, pedagang juga. Itu salat sama syekh yang beli barang itu. Salat subhi. Raihah salama min salatihi apabila dia sudah salam dari salatnya. Wafarraga min du'ahi dia selesai doa. Fasallim alaih. Itu ucapin salim sama syekh itu yang beli barang ente. Wakul dan ngomong sama dia. Katakan, ini nadintu ala bai'ikal asala amsi. Ini yang saya jual madu ente kemarin. Itu. Ya, diajarin nih. Wala tazid ala hadza syai'an. Udah ngomong gitu aja jangan lebih-lebih deh. Jangan pengen ngomong orang lain. Habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi ada doa, itu cium tangan, apa kayak ngomong. Selesai. Aneh kemarin ya, nyesel jual madu mimpi. Udah begitu aja ngomong maksudnya. Ya, ya diajarin. Dikerjain. Ini pedagang, ini penjual yang nyesel itu, paranin ke Syekh yang beli barang dia. Eh, madu yang harga 30 ribu. Habis selesai sembahyang subuh berjamaah, wirid, ya doa, lalu dia ngomong saya nyesel. Itu saya sudah dengarnya orang mana nggak banyak ngomong. Dipanggil hadennya, ambil madu yang kemarin aneh beli di dia, pulangin. Ya, nggak pakai nyak nyok nyak nyok. Oh, no, oh, dia nu untungan gitu ini. Oh, no, pulangin itu lebih indo, kayak gitu. Pulangin dengan harga tiga puluh. Itu namanya apa? Agalah. Ya, memaafkan pedagang yang Berat taufik ya taufik nah, ini kan pembahasannya uh, eh, waubianya makanan kan Hah? pembahasannya kan makanan oh kalau yang selain makanan ya biasa aja ya. kebetulan makanan tapi barang-barang apapun yang diperdagangkan dikias ya apa lagi dikias aja hmm. iya contohnya maju iya tapi dikias aja mau apapun, mau motor, baju, ya. pokoknya barang yang diperjual. Nah, kalau kita mau samaha, pasti berkah. Atau kita mau maafkan pedagang yang nyesel, boleh. Memperlakukan pembelian di atas pembelian, jangan. Jual di atas jual, jangan. Ya. Haram. Maka syahid itu berkata kepada gulamnya, Pembantunya ada. Gue muatih jami'a salih. Bangun, ambil, berikan kepadanya semua madunya. Fagala lahu ba'dul hadirin. Ada yang dengar kawan-kawan syekh yang hadir. Berkata kepada syekh itu. di masjid. Mana tadi? Garsara samanuhu. Di'fa ma wazanta. Atarubduhu alaih. Ya. Ya Syekh. Ini harga sekarang udah menjadi berlipat harganya. Ya. Apa ente nggak pertimbangkan mau kembaliin madu gitu. Jadi rupanya ada juga yang nasihatin jangan. Yang saya ini madu lagi tinggi harganya. Itu gak pertimbangkan kok mau pulangin gitu. Tapi apa jawabnya? Maka na'am, yes. Iya. Ilaika anni. Ayo deh, ente pergi dari saya. Maksudnya jauh-jauh dari aneh deh. Itu hak aneh mau kembali. ke Tetap nggak nggak dengerin, ya. Sami itu bahkan dia mendengar mengatakan sami itu an Rasulillah. Kata saya itu saya mendengar dari Rasulullah SAW an nawgala, bahwa Nabi bersabda man agala nadiman bi bayatahu ya azalallahu isratahu yauman qiyamah saya mendengar dari Rasulullah bersabda, siapa orang yang memaafkan pedagangnya menyesal, orang yang menyesal menjual barang itu, maka Allah maafkan isratahu, ketergelincirannya, kesalahannya pada hari kiamat. Apalah asyari igala ta'isat yaumil kiamah bisalasina dirham. Apa saya nggak mau? Ya. Kata Syekh, apakah saya nggak mau membeli pemaafan kesalahan saya di hari kiamat dengan harga 30 ribu dirham? Murah. Ya. Cuma ngulangin doang kan duit pulang. Nabi mengatakan siapa orang yang maafin pedagangnya serpulangin, dia akan dimaafkan kesalahan. Masa saya nggak mau kesalahan saya dimaafkan pada hari kiamat dengan harga 30 ribu. Padahal tuh duit nggak dibuang kan, balik lagi ke dia. Mana? ini namanya cerdik retorika yang bagus. Ya, akalnya bermain di dalam masalah kebaikan. Makanya apalah ta'gilun, apalah tafakkarun, apalah apalah kita disuruh berpikir untuk kebaikan dunia akhirat kita. Fa'akadha minhu salasina alfan. Lalu dia ambil 30 ribu tadi. Ya, waraddal asala ilaih. Diserahin tuh madu kepada yang dagangnya ser tadi, yang jual. Ya. Alhamdulillah. Ya, Allah. Khatimah. Pemahamannya dimaafin kesalahannya maksudnya kesalahan. Bukan maafin kesalahan di sini istilahnya eh uh, Gimana ya? Orang yang nyesel, kita terima penyesalannya, kita kembaliin gitu. Jadi yang ya. Allah kan memaafkan dia nanti di hari kiamat, maafin dosa yang besar sampai dosa-dosa yang Wallahu a'lam. Ya, yang penting kesalahan dia aja nih. Kita nggak tahu kesalahan kita yang mana yang diampuni Allah, ya, kecuali utang kali ya. Yang penting bahwa kita punya dosa banyak, Insya Allah dengan sebab itu diampuni. Ada yang mengatakan kalau dam, zarbun, esra beda. Kalau dosa itu yang memang dia tahu sengaja kerjain. Kalau esra itu perbuatan yang dia terpleset, ya, tergelincir, apa aja, Gak sengaja. Ya, tapi gak sengaja diterusin, kira orang gelincir, tergelincir di dalam kesalahan. Ya. Ada orang lupa berbuat salah, maaf nggak di, nggak di, nggak dicatat, nggak dihukum. Tapi kalau istirahat masih dicatat, dianggap lalai dia jaga dirinya. Ya. Lo licin-licin lo jalan juga, lari lagi, ke kepleset gitu. Ibaratnya dosa begitu. Udah tahu ke tempat maksiat, lo deketin, kena deh lo itu Isra ya nah, itu yang diampuni oleh Allah yang mana Allah alam yang termasuk Isra aja nah sebab kita mengembalikan dagangan orang yang merasa nyesel begitu juga pembeli kalau dia merasa nyesel beli sama kita dan segala macam pulangin sama, kan sama juga ini Ma, kemarin beli meja begini begini begini, Boleh kan pulangin nanti merasa nggak manfaat nih bukan nggak manfaat barang itu yang bagus ada nih kebutuhan anda lagi ya yang kadang-kadang mulai dari potong nih ada <laughs> potong nih belinya berapa kemarin seribu ya bulan gope itu nyekek kan second udah alasan second aja udah wallahu a'lam لا يزول الله أفضل ما قلته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 الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند الحاجة